alim ulama Para bapak kiai, para ibu nyai masyayikh, asatid dan para sesepuh Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya Yang sangat saya hormati Forum Pimpinan Kecamatan Bapak Camat Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang hadir yang sangat saya hormati. Kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Rekan-rekan remaja, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan. Teristimewa, keluarga besar, Bedali Community Korea yang disingkat bacok. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Khaldirin, khaldirat, mustami'in, mustami'at, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Anwar Zahid yang doef bisa soan ke ngarso panjenengan semua. Meskipun saya datang pas apa terlambat? Saya ngomong terlambat, mugo mugo kualat. Saya ngaji di mana-mana itu nggak pernah terlambat. Mesti pas. Ya tahu pas teko, pas jamaah bubar ya tahu. Pas teko urung dilungguhno langsung munggah panggung ya tahu. Ya ngene niki. No Sing penting pokoknya pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita saat ini berada di penghujung bulan Jumadil Akhirah. Beberapa hari lagi kita mulai memasuki tiga bulan barokah bulan-bulan yang punya nilai keistimewaan dan memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan rojab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan rojab dalam kalender Hijriah, dalam kalender komariah. Kalendernya umat Islam bulan Rojab itu menempati urutan bulan ke hmm, lianin doa. Kelemahan kita seperti tadi siang saya sampaikan. Kalau kalender Masehi kita apal bulan-bulan Syamsiah kita semuanya apal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tapi kalau bulan kita sendiri, bulan umat Islam, kalender Hijriah, Komariah, banyak yang nggak hafal. Maka siang tadi tak kasih rumus. Rumus hitungane bulan Komariah, kalender Hijriah itu musororo juju rosya rosya dul dul. Hmm, mesti saya mbak apalih mek dul letok. Musa Muharram Sofar Roro Rabiul Awal Rabiul Akhir Juju Jumadil Ula Jumadil Akhirah Rasha Rajab Sya'ban Rasha Ramadan Syawal Dul-dul Dzulqa'dah dan Dzul Hijjah kalau dirangkum Musa Roro Juju Rosha Rosha Dul Dul Berarti Recep itu bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Nek ngitung ojo kaya kirun. Neng hitung ulangi teko ndukur. Sura sapar mulut. batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep. Ruah, Poso, Sawal, Selo. Oh, besare tiba kene. Memasuki bulan-bulan barokah yang berurutan tiga ini Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang istimewa Mari sama-sama ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Kurang semangat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana. lana Lho kok lulu mbok pikir Vima Rozak Tanah ngono apa? Iku lak dongane Departemen Perbadokan. Iki doa memasuki bulan Rojab, Syaban dan Ramadan. Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa ini. Saya ulang, tolong ditirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana Sekali lagi biar hafal Allahumma Barik lana Fi rojaba Wa sya'bana Wa balighna Ramadana Kalau diartikan Allahumma duh kusi Allah Siapa niroke kalau diartikan <clears throat> Allahumma duh kusi Allah Barik Mugi-mugi paring barokah panjenengan, paring tambahan kesainan panjenengan lana dateng kita sedaya fi rajaba ing dalem wulan Rejab wa sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban ugi-mugi panjenengan paringi kita sedaya niki barokah lan kesainan. wa balil lan dumuke akan panjenengan nyampe akan panjenengan na ing kita sedaya panjenengan dumugiaken Ramadana ing wulan Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna رمضان وشعبان وبلغنا رمضان سما سما اللهم بارك لنا آه، اللهم بارك لنا في رجبا وشعبنا وبلغنا رمضانا وشعبنا وبلغنا يا الله kita nyuwun barokah ing wulan Recep amin Ya Allah kita nyuwun ibadah engkang sregep Ya Allah kita nyuwun iman Islam engkang mantep Ya Allah kita nyuwun kenikmatan engkang jangkep Allahumma barik lana Amin amin istajib doana ya Rab Allahumma barik lana fi rajab Go semangat dungo wa sya'bana wa balighna <coughs> Ya Allah amin doa istajib ya Allah Lelak durung nyaut berarti dereng ngapal. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Amin. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Sing amin nawas loro. Tungan yang semuanya agak mandi Ya Allah Muki paren Rizki halal Kecukupan Saket tamel sangu Ninda akan kesainan Kangging gayuh ridane Kusti pangeran دمى اللهم لنا في رجباء اللهم بارك لنا في رجباء وشعبنا وبلغنا <coughs> الله دعاء استجب لنا يا رب Ya Allah muki kita menangi wulan poso sing gak amin gak menangi si mati telat mandine mau saya tak baleni saya itu. ya Allah muki kita menangi wulan poso Ramadan bulan suci bulan engkang mulya Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho Amin urip bahagia mulya ana dunya wonten akhirate sami mlebet swarga donga Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba وشعبنا وبلغنا آمين آمين يا رب وشعبنا وبلغنا Allahumma salli ala Muhammad Doa yang diajarkan Rasulullah itu minta hidup yang barokah Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kita disuruh berdoa memohon kebaikan. Karena memang setiap kita pasti kepingin hidupnya sukses, betul? Ditakoni kok amin. Setiap kita yang hadir di sini pasti kepingin hidupnya sukses, betul? Ingat, Orang yang sukses itu bukan berarti orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka Allah pun mengajari doa kepada kita Kalau berdoa tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan Tidak disuruh meminta apa yang kita harapkan tapi disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, berikanlah kepada kami semua di dunia ini hasanah, kebaikan. Bukan berikan kepada kami apa yang kami inginkan, enggak. Bukan berikanlah kepada kami apa yang kami harapkan, enggak. Tapi berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasana. Berikan pula kepada kami di akhirat nanti kebaikan. Yang diminta tuh hasanah, kebaikan. Yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah itu yang waqina azabannar. Diselamatkan, dibebaskan, dijaga dari azab neraka. Orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan Orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan itu belum tentu orang sukses. Karena yang dia dapatkan itu belum tentu jadi kebaikan. Understand? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, berhasil meraih apa yang diimpikan, tapi apa yang didapat itu nggak jadi kebaikan buat dirinya. Kepuwingin dari anggota DPR. Usahane luar biasa. Lek kampanye saudara-saudara. saya nengi uang dijalui dukungan. Uang semper diparani jalui dukungan, Uang meteng ditekani jalui dukungan, duit miliaran dikeluarkan karena dia punya keinginan ingin jadi anggota dewan perwakilan rakyat. Dia berhasil meraih keinginannya, berhasil jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ternyata itu enggak jadi kebaikan. Dadi DPR baru setengah tahun bleng melebu penjara. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapat apa yang dia harapkan, tapi tidak mendapat kebaikan. Betul? Subhanallah. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan satu kata murid mutiara yang luar biasa. Tolong diperhatikan. Kata Imam Ali, kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa memohon kepada Allah. Saya kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Saya ikhtiar maksimal agar berhasil. Ketika doa saya dikabulkan Allah, Ketika apa yang saya inginkan berhasil saya dapatkan. Ketika yang saya maui berhasil saya raih. Maka saya berterima kasih kepada Allah. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Aku matur suwun yang Gusti Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Berarti apa yang saya inginkan disetujui oleh Allah. Gusti Allah setuju ambek karepku. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, ternyata doa saya tidak dikabulkan. Saya kerja keras, ternyata saya tidak berhasil. Saya ikhtiar maksimal, ternyata saya gagal. Maka saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Aku luweh matur suwun meneh. Alhamdulillahku malah nemen. Gagal lo malah nemen alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok lebih berterima kasih kepada Allah? Kenapa kok lebih bersyukur lagi kepada Allah? Kenapa kok lebih alhamdulillah lagi? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Kalau keinginan saya belum tentu baik buat saya, tapi kalau kehendak Allah pasti baik buat saya. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal dalam sesuatu yang tidak kalian sukai, sesuatu yang kalian benci, itu dampaknya baik bagi kalian. Ora seneng karo sijine kejadian, ora seneng karo sijine perkara, padahal niku apik. Wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyintai sesuatu, menyenangi dan menyukai sesuatu, padahal yang kalian cintai, yang kalian senangi, yang kalian sukai, itu dampaknya jelek bagi kalian. Seweneng tapi akibatnya elek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian. Sedang kalian sendiri tidak ngerti, tidak mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian. Maka yang paling aman, derek gusti, derek ketetapane gusti, nerimo nang keputusane gusti, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah Pokoknya lek purun derek Gusti Allah niku enak Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu Padahal itu dampaknya baik Atau kadang-kadang kita menyukai sesuatu Padahal itu dampaknya jelek. Orang kalau tidak mau nerima ketetapannya Allah bisa jadi stres. Saya ada kenalan seorang pengusaha, dia berhasil usahanya maju. Satu ketika saya lagi main ke tempat usahanya, karyawannya tambah okeh. Tak takoni, Mas karyawannya tambah okeh, Mas. Ya alhamdulillah ini ada tambahan anyar seket. Cuma ada satu yang aneh, dia sakit jiwa. Dia tuh lagi stres, Ya ketepaan itu karyawan yang aneh itu tepak lewat seriwet terus saya ditunjukkan. Iku lho tepak kluyur-kluyur iku lho wong sing rada stres. <clears throat> nah ngono. Karyawannya tuh maksudnya Nah, saya juga percaya karena saya lihat tatapan matanya tuh kosong, pandangannya hampa. Karena penasaran saya tanya, "Lenyapo kok nganti stres?" Dia terus cerita, dia dulu pernah jatuh cinta sama cewek. Udah sama-sama seneng, udah sama-sama cinta, keluarga sudah setuju. Kemudian dia dipesan sama orang tuanya, kamu kalau mau nikah jangan buru-buru, kerja dulu, cari duit, biar nanti tidak menjagakan. Jaga kayak apa bahasa Indonesia ini? Hah? Gantung ya gantung, yang menjagakan gue. Biar nanti tidak menjagakan orang tua Biar tidak gantung ke mertua Akhirnya dia kerja ke luar negeri Kebetulan kerjanya yang Korea Tepak nyanggone pabrik apa nolong mesin sing bagian ngini-ngini ngono iku. Dia kerja tiga tahun dapat duit banyak dikumpulin ditabung. Begitu pulang eh ternyata tuh ceweknya udah dikawin orang. Akhirnya dia stres, karena dia kecewa, karena dia sedih dan dia tidak menerima ketetapan Allah. Padahal andaikan dia jadi nikah sama tuh cewek yang dicintai, belum tentu itu jadi kebaikan, belum tentu dia bahagia. Betul? Betul? Ngono. Boleh saya cerita pengalaman pribadi? Oke. Okay. Mohon maaf saya pernah senang dengan satu keadaan, eh tapi ternyata itu andekan jadi dampaknya tidak baik buat saya. Dulu waktu aku masih muda. Dulu. Dulu ketika aku masih di pesantren. Ya, wajah aku lumayan manis. Dulu. ini ya wes kewut ya. Sekarang udah tua, Aku kan cerita dulu. Waktu aku ya sekarang masih ada lah sisa-sisa dan gurat-gurat kemanisan di wajahku. Dibanding baik maksudnya. Aku waktu masih muda masih di pesantren tuh aku pernah jatuh cinta sama cewek. Cuman jujur cinta aku ditolak sama dia. Ngenes banget. Bener. Subhanallah. Gini-gini pernah ditolak cintanya. Ya Allah, tapi mungkin sekarang dia nyesel banget. Kalau tahu aku jadi kayak gini. Aku tuh seneng banget sama dia, aku cinta mati sama dia. Boleh dikatakan cintaku sama dia udah sekonyong-konyong. Heeh. Tahu entah apa itu artinya cinta sekonyong-konyong koder itu apa. Yang jelas aku cinta berat sama dia. Karena menurut aku dia tuh cantik. Dia tuh baik. Dia tuh solihah. Menurut aku sih. Kalau lagi diajak ngobrol juga nyambung gitu. Kalau lagi ngomong ke aku seakan-akan dia tuh selalu kasih harapan-harapan ke aku. Aku lo nganti GR Bareng tak seriusi lah kok aku ditolak. Eh ternyata bener. Perempuan itu banyak yang jinak-jinak merpati. ketoe nyenengke sawang yo ya nurut, manut, meneng, diem, dicedhaki yo ya meneng, bareng arep dicekel lah kok mabur. Ya Allah, aku waktu itu hampir drop. Hampir putus dari pesantren. Udah nggak usah mondok, nggak usah mondok. Waktu itu ya emang wajar, kan cintaku lagi kandas. Aku seneng banget sama dia seakan-akan aku nggak bisa hidup tanpa dia. Ya karena dia menolak cinta aku. Aku kayak gitulah. Tapi alhamdulillah Allah kasih kekuatan sampai aku terus ngaji, sampai aku lulus dari pesantren. Begitu aku lulus dari pesantren, dianya udah nikah. Kemudian aku juga nikah sama istriku yang sekarang. Eh ternyata subhanallah lama aku nggak ketemu sama dia. Suwi banget. Kira-kira lima tahun. Limang tahun baru ketemu, aku ketemu dia di satu tempat. Tapi ini bukan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Sorry lah ya. Gak ada dalam kamus hidup aku. Maksudnya ketemu itu dia lagi jalan bareng sama suaminya. Aku juga jalan bareng sama istri aku. Kowe meneng coba aja bengok Ngapain bengok-bengok terus banser tak kokon marani, tak kokon jejeli nih banser. Banser. Tolong banser berjaga-jaga di sebelah pojok situ. Bawahnya syuting di makhluk-makhluk yang gak jelas itu. Biar lebih jelas kalau sudah kena sepatunya banser. Gara-gara gangguan sedikit jamaah yang segini banyak mau ngaji terganggu ngajinya. Allahumma salli ala Muhammad. Eh, ketika ketemu itu aku sempat gak percaya, kayak iya, kayak ndak, eh, malah welek. Dulu aku kagumi, dulu menurut aku cantik banget, ternyata sekarang ya Allah, jeber kabeh. Mudah-mudahan dia nggak mendengar. Sekarang aku di sini, dia di sana. Aku lagi begini, mungkin dia lagi begitu. Aku lo sampai gak wani ngetok, takut kalau ketemu nanti dianya malu. Tak perhatikan kayak iya kayak enggak, ternyata bener ya Allah, suaminya tuh kurus banget. Aku nggak berani nyapa, nggak berani nanya. Eh ternyata aku dapat informasi dari temen, ternyata dia itu jahatnya kayak mak lampir. Aku suaminya kuru itu karena sakit-sakitan. Sering digetai ya, Aku terus mikir untung gak dadi bojoku. Andaikan itu sesuai dengan keinginanku dadi bujuku, mungkin aku lagi gak iso koyok ini, Mungkin aku gak iso mati tua. Sebaliknya, pernah saya sampaikan, saya pernah benci satu keadaan padahal itu dampaknya baik buat saya. Saya pernah marah sama sopir saya gara-gara dia saya terlambat satu jam datang di pengajian. Oh terlambat itu gak enak digegeri panitia. Yang ini mau digegeri itu gak enak. Padahal kayaknya pelayan itu ndak karo-karuan. Nah kenapa kok terlambat? Sopir saya mencret waktu itu tak marahi dia. Aku ditelepon panitia, ayo cepet ini Pak, ya ini udah ditunggu jamaah, jamaahnya lapangan penuh ini nunggu jenengan toh. Ya Allah, dikira saya yang nggak tepat waktu, padahal saya ngaji itu berusaha tepat waktu. Ya sini sudah dibilangin, saya nanti jadwalnya jam pertama di sana jaraknya agak jauh. Lah panitianya mengotot. Mengeyel, makanya kalau saya datang terlambat jangan nyalain saya. Lah karena digegerin itu ndak enak, dia mencret marai sapa sing ngongkon mencret. Ngene iki aku terlambat ngene iki, dipikir aku sing gak tepak padahal kon mencret. Lah karena dia mencret kayak gitu tak tanya, sapa sing ngongkon mencret? Gak berani jawab wong yang nanya saya. Tapi dia mesti mbatin karo plonga-plongo oh, sing kepengin mencret ya sapa? Subhanallah. Begitu dia selesai dari mencretnya, langsung nggak ada supir serpe yo ya tepak ono jadwal ngeterke. Akhirnya, ayo cepet pacu dengan kecepatan tinggi bom 140 160 mabur pokoknya bom aku lo ndak mikir resiko mobil nih, bing bing bing iku saya tak gremengi dekne mulane to mulane mangan sambel joke-oke Seso nang petang layah dintekno tak marahi terus aku nggak mikir resiko andekan jatuh terus gimana nggak mikir resiko ternyata subhanallah sampai lokasi ngaji itu diundur lah ya, yang satu jam, kenapa kok diundur? Eh, satu jam yang lalu di jalan raya dekat lokasi pengajian ada kecelakaan beruntun. Lima mobil itu buruan bris kecelakaan beruntun. Dan kejadian itu satu jam yang lalu kurang lebih. Andaikan saya nggak terlambat satu jam, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari lima mobil yang gepeng tadi. Begitu tahu peristiwa itu, supir langsung tak omongi, untung awak main mencret aku. Lagi umpama awakmu gak mencret, awak dewe ora terlambat. Lah mungkin mobil kita termasuk salah satu dari lima mobil yang gepeng tadi. Jadi dulunya tadinya saya benci sama sopir, dulunya saya marah sama dia. Begitu ada kejadian itu, tak rangkul sampai tak omongi sesuk-sesuk mencret mana ya. Ternyata mencret pun bisa menyelamatkan. Eh, sedang mencret tau saya saiki. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak boleh marah, tidak boleh ngersuloh Kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, kita sudah kerja keras, eh tapi ternyata kok gagal. Tidak oleh nesu. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang wonten lho, tapi mboten tiang meriki, dudu wong medali, wong kuwono Amerika ambek Amerika. Ameriki sumbere. Kadang-kadang ngono sing model ngono. Ya iya, aku ki ya wis ndonga, ya wis tak welak tak rewangi melu zikiran, melu solawatan, ya melu siti ghosah. Ora iso muni istighosah Wis tak rewangi dikir, tak rewangi poso Senin Kemis, kenyataane yo sek gagal terus. Aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah mumet dhewe kok. Karepe piye iki aku ora mudeng. Lha Allah kok mbok kok nuruti karepmu iki lho. Lha sing dadi pangerane. Halo. Halo. Mangkane sing paling tepak iku manut Gusti Allah, wes paling aman, paling selamat. Jangan pernah bilang andai kata, jangan pernah bilang seandainya. Karena ide-ide andai kata seandainya jikalau umpama jatuh no itu datangnya dari setan. Dalile la tajatok. Fa innal jatu'o minas syaiton. Jangan pernah bilang jatu'o. Jathuka ngene jatuh jathuka ngene lak, jathuka ngene lak. Nate napa mboten? Oh sering banget. Jathuka ngene jatuh jathuka ngene lak. Makane dalile la jatuh. Aja ngomong final Fa innal minas syaiton Karena sesungguhnya kata-kata ong itu datangnya dari ada seorang istri habis cekcok sama suaminya, dia curhat sama temennya. Mbak, mbak aku le bojo sing iki wis gak tepak blas uripku ora tau seneng, geger bendina ora tau sependapat karo bojoku. Jatuh oh aku karo sing kae. Sing ambek sampean biyen kalau mbak ketemuane aku gelek surat-suratan kae jatuh oh karo kae lak yo kepenak uripku. Bener apa ndak kata-kata seperti itu? Ya tidak benar sama sekali. Maka sekali lagi kita diminta, kita disuruh untuk memohon kebaikan. Kadang-kadang sesuatu itu menurut kita jelek, padahal dampaknya baik. Kadang-kadang sesuatu itu menurut kita baik, padahal itu sebenarnya jelek. Ngapunten banget ya. Di tepi jalan itu ada penjual lukisan, macam-macam lukisan ono ono pegunungan, ono pemandangan, ono laut, ono binatang, jreng-jreng itu lukisannya itu harganya antara 100 ribu sampai 200 ribuan. Wakeh wong sing seneng berduyun-duyun dan nonton lukisan niku dan nuku lukisan niku. Bareng ditui lukisan sing larang karya maestro pelukis Indonesia Avandi yang judulnya Black itu, lukisannya remeng-remeng itu. Itu gak ada sing ngarep lukisan apa ini. Aku tiga iki yang mah dipasang ning di. Padahal itu harganya satu miliar setengah. Malah luwe dipilih sing satu sewu, saya ketewu. Soalnya milih jerenge. Nah, ini sekarang kan lagi booming ake. Bagi orang yang tidak paham tentang batu, eneng nah, akeh sing mencorong, jreng, gebiar, kerlip-kerlip, mengkilap, seneng. Padahal itu harganya cuma 50 ribu, 100 ribu. Dia dikasih safir, dia dikasih jemrut, yakut, yang itu merupakan batu mulia, yang sak jagung ini regane itu atus juta malah gak arep apa oh, lah tuh butek ini kenapa karena dia nggak paham tentang batu dalam hal lukisan yang paling paham ya pelukis orang-orang yang ahli seni dalam hal perakian yang paling paham ya orang-orang yang iya mengerti dunia ake Kalau dalam kehidupan ini yang paling paham nggih Gusti Allah mangkane nderek Gusti Allah mawon mangke diparingi yang terbaik sama Allah orang kalau sudah mendapatkan barokah pasti hidupnya bahagia kita semuanya kepingin bahagia tapi saya ulang lagi keterangan tentang bahagia jamaah sekalian banyak yang salah dikira bahagia itu kalau banyak harta dadi wong sugih Nek gak dadi wong sugih, gak banyak harta, dadi wong gak duwe, bondone sithik, donyane sithik, dianggap ora iso bahagia. Padahal itu salah. Mohon maaf. Ada lagi yang beranggapan bahagia katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, duwe pangkat yang mentereng, punya jabatan. Kalau nggak punya kedudukan, nggak dadi pegawai, nggak duwe pangkat, nggak duwe jabatan, dipikir gak iso bahagia. Padahal itu salah. Malah ada lagi yang ironi. Dianggap bahagia itu kalau punya popularitas, jadi uang terkenal, dikenal banyak orang, hmm, dikagumi banyak orang, jadi idola. Terus lagi gak jadi apa-apa, gak dikenal uang, gak iso bahagia. Salah. Bener. Kadang-kadang sih gak jadi apa-apa, dongsong-dongsong pikir salon ini lo bahagianya ra karuan. Nah sing lungguh no kursi empuk-empuk kadang-kadang yang ngeluh kok. Hmm, senenge Ayo nembengak-bengak terus si diparani banser kok. Halo. Halo. Oke, saya ulang, disampaikan eh, perhatian-perhatian uh, saya ulang. Jangan dipikir orang kaya harta pasti bahagia. Jangan dianggap orang miskin nggak bisa bahagia. Akeh wong sugih tapi ra bahagia. Soalnya dhek lara-laron. Piye nek bahagia wong apa-apa duwe tapi ra iso ngrasakne. Panganan model apa ya iso tuku tapi mangane dibatasi. Kongkong tarak kongkon tirakat harap mangan ngene ojo, harap mangan ngono ojo, harap mangan iki larangan, harap mangan ngono pantangan. Lah wong loro-loro ana, sugih ya, ya ora karuan, arep mangan iki wah mengandung lemak, gak entuk soalé koles. Harap mangan sate ojo, darah. Harap ngombe legi gak oleh, kencing. Arep mangan suket ora oleh kok. Kok wedhus. Lah kangkung bayam sawi iki ra ayo ya suket, mbok ganti sayur-sayuran ngono ae bahasane. Ojo soalnya asam aurat. Apa eh? Gaya enak sing melarat tapi sehat. Mangan salak sak kulit-kulite ya keruwes-keruwes. Ngelelesi sujene sate, kerikiti sak kayune mlebu weteng ya ora Mangan semongko yang sak kulit-kulite dapat likur. Aman tanpa pantangan. Halo. Duit okeh apa-apa duwe ra iso ngrasake wong loro-loron. Duit okeh tuku TV gede gedene 950 in. Lah nek matane belek terus. Eh, piye leh Kursi larangnya orang karuan sak miliar orang atau juta. Ha udunan, udunen udunan, udunen udunan, udunen Lu gue piye? Panganan enak ya iso tuku tapi latih melentung terus. Apa ya piye ke Bojo ayune ra karuan tapi bendino anyang anyangan terus ngono kuwi gak yo ya bro. Enggak ya atau elek-elek ya wis yang penting sehat. dikritik dikrikiti alon-alon. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, cari sopo lek pangkate dukur duwe jabatan, duwe kedudukan bahagia. Cari sopo nek orang tipe perada di pangkat, orang ndek orang dadi apa-apa iso bahagia. Musa iki gulu sing pangkat, jabatan, kedudukan malah raiso tenang uripe. Wong sak polah peti cili ambek KPK. Diselidiki terus donyane didata, tabungan diaudit, kekayaan diteliti, ten pundi-pundi ditotke, diawasi, no WC le ditunggoni. Gak enak sampean. Nah, ra ono sing nyelidiki sapa sing arep nyelidiki sampean. mana maneh yo ya apamu sing arep diselidiki. Hmm, duwene yo ya sandal jepit sisian. sampe sepeda onto sing wis neyeng kabeh aman ora penyelidikan. Halo. Halo. Emboh, Hati-hati saniki kata penyakit loh. Karuan penyakitmu nek kuwi. Aneh-aneh ge saiki penyakitku aneh-aneh. Ono anemia, ono bulimia, wis pokoke miyamianan kuwi. Oh Iya. Wis pokoke akeh lah sapa sing asam aurat sing kolesterol sing diabet sing sembuh jenenge aneh-aneh. Biyen sing kena flu ya mek menungso tok, saiki iso nularino manuk, lho burung kena flu jenenge flu burung. Ana flu babi, dilungkas flu tekek, flu codot, flu coro barang ngono. Ya Allah, hati-hati bener. Apalagi kita hidup ini sekarang dikepung dengan racun. Apa panganan apa minuman apa sing saiki beredar iku sing ora mengandung racun. Masya Allah, lewong biyen daharane niku alami, natural, mangkane sehat-sehat. Wong biyen niku panganane ya meng telo, tales, bote, gembili, bola pendemi lo. Mangkane ngisinge ya perengkel-perengkel. Panganane ngono-ngono kui, jagung, tapi sehat-sehat. Saiki makanan yang beredar delok opo sih gak mengandung racun terkontaminasi, wis kena polusi kabeh, es mengandung bakteri. Wong sing digawe iku ya banyu gawan. Banyu kali, pentol, borak. Halo. Saiki modele ngono, sing nyaman pangan rupane abang ijo kuning api-api wong kae cet, cet dilobokke weteng. Mie instan kuwi ya mengandung bahan pengawet. Pindang ubian biyen empuk-empuk, gembuk-gembuk, saiki watos-atos gara-gara tiga pengawet formalin. kita asline pengawet mayit. Durung sing berupa minuman, mulai minuman yang beralkohol, kadarnya rendah sampai kadarnya tinggi, apa maneh ciu. Oh, kok jos. yang kok diarani ciu, paling nek dicuket tutupe metu suarane ciu ngono paling. Belum lagi yang namanya ekstasi, belum lagi narkoba dengan berbagai macam jenisnya. Ini buru-buru ini ditemukan. Kapan nih kulo ningali TV pas ono narkoba ter, jenis terbaru, modelnya kaya perangko, mek ditempel ngene tok geliang-geliang gliyeng 10 kali lipat. Ya Allah ya Karim, jenenge CC4. Tulisannya CC papat. lambemu. Mosok ana kiai kok ngeflay. Kiai kocluk apa piye? Wong sing tak critakno ngono awakmu, Bro. Kok kaya lali. Masya Allah, ndak karu-karuan. Hati-hati. Jadi ngene lho, Bro. Ya iya sik ana 10 menit sian. Iya iya yang nganggep jere bahagia nek dadi uang terkenal, tambah gak blas. Orang semakin dikenal semakin terbatas gerak kehidupannya. Harapnya nyapo-nyapo ra iso bebas. Ngono. Apa artis kae lak ruwet tambah urusane. Uang aku sing ra patek terkenal lek ruwet to. Kadang-kadang sirah ngelu harap mampir nyang warung kopi ngono sik tolah-toleh dhisik kok inga-ingu ana sing kenal apa ora. Gitu. Ketemu bocah ngono-ngono ku gak ya isin. Jere kiai no warung ngono. Isin aku. Susah, susah aku mana jelas aku dikon bayari. <laughs> eh, bahagianiku niku menyangkut rasa, bahagianiku niku nggone no ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Aja dipikir wong lara ora bahagia, wong tua ora bahagia. Salah. Bahagia orang mek kanggo wong nom. Akeh wong nemu bahagia nalika tuwa. Sek nom kerjoe ra karuan polah rekoso ngragati anak, biayai anak, nggo kuliah, nggo sekolah, sak karo karuan polahe. Bareng sepuh bahagia. Soale ningali anak-anake wis dadi wong kabeh, gak ono sing dadi coro. Anake lo soli-solihah, ahli ibadah, pinter-pinter ngaji, ora seneng bengak-bengok kaya sampean. Eh, anake akhlake api-api, manfaat kanggo masyarakat bekti ambek wong tua lagi wong tua ndelok tok ningali keadaan anak kaya ngono kuwi bahagia nggih mboten lho aja dipikir lho nek wong loro ku ora iso bahagia akeh wong loro tapi bahagia mergo nalika lara tambah zikire nang Allah dikai lara nyebut terus tambah keparek nang Allah dikai lara ku ya Allah Allah ya Allah Oh, pikir terus disambangi tanggane dongake aku dek. Astagfirullah, astagfirullah. Ora karo karuan ngene to dek, dek astagfirullah, astagfirullah. Sing nyambangi kuwi aja ngadeg to, nek kesel aja ngadeg lunggu. Oh. Iya aku tak lunggu. Kesel aku. Astagfirullah, astagfirullah. <laughs> aku tak ngombe yo goroanku kok garing astagfirullah astagfirullah eh jadi guyu iki serius sih bismillahirrahmanirrahim hmm. astagfirullah astagfirullah paite kok nyepak ngene modele kopi apa iki sing digawe astagfirullah astagfirullah kantil negara aneh hmm, aku yo ngerti lek BBM ku munda berarti gula yo tambah larang tapi aja kebacut ngene cah astagfirullah astagfirullah lara iki lo bahagia atine tentrem padahal nek pas waras yo nyelatuni bojo gegeran terus senengane dikai lara tambah bahagia bener ada orang sakit tapi bahagia Parah sakitnya sampai opname kok masuk rumah sakit. Tapi selama di rumah sakit dia merasa bahagia. mau diajak pulang sama keluarganya nggak mau karena jatuh cinta sama perawatnya. Lo Lho jadi pikir, wong capek, wong payah ora iso bahagia lho, keliru. Ana wong capek keselesoh tapi bahagia. Legi sampai sampean sing lungguh ning kene ket mau ket sore mari capek bahagia. Capek, payah, lesoh, lempok tapi aku yakin bahagia soalnya ketemu aku. Kan aku termasuk idola kamu. Kamu juga idola aku. Capek tapi bahagia. Masih ingat? Ada orang dicubit cuman cetit biasa cetit. Ngamuk-ngamuk rakaruan. Napa nyibut-nyibut wong lara. Padahal biasa, tapi ono dicubit nganti gubrah getih ndak karo-karuan, malah senyum bahagia karena yang nyubit adalah pacarnya. Loh, Ono numpak sepeda ontel, petentengan rakaruan karuan dalane cuklang-cuklang, munggah mudhun menggak menggak ra karuan Sing digawa lek abote lima kilo, halah keringete derodosan petentengan. Uh, eh, otote gulu sak cagak listrik. Uh, uh, semakin jauh semakin capek, semakin payah, tapi dia bahagia karena delapan puluh lima kilo yang dibonceng tadi adalah gendaannya. Lu ngono, bahagia aku nggoneno ati. Halo. Lawes. Terus ibu-ibu hamil iku ya payah, ya berat, ya capek, tambah ulang, tambah abot, tambah gede, tapi bahagia kok meskipun abot. Wong buktine dielus-elus terus. Wong bayine nyaduki weteng del del del, ora nesu malah seneng alhamdulillah bayiku sehat. Weteng gede ora nesu ora isin malah dipamer-pamerke. Mlakuke dinduwegek-gegekno ngene. Muntah ya dibanter-banteri kok. Takoni tonggone nyapa dhek kok muntah. Aku oh, meteng. Ora isin malah bahagia padahal berat, padahal capek, padahal payah. Kenapa? Meskipun berat dan capek, meskipun payah, dia bahagia sebab yang dikandung itu hasil buah cinta kasih dengan suaminya tercinta. Tapi ono kok meteng lagi cilik peletot peletot wedi konangan uang soalnya apa? Iku hasil arisan. Proyek bersama. urunan wong akeh. Bahagia nggone ning maka barokah itu bertambahnya kebaikan. Tiga bulan tadi penuh nilai barokah. Ramadan tak urut tekong buri soalnya mau awan tekong ngarep. Ramadan ini bulan barokah. Dikatakan Ramadan syahru ummati. Dawai kanjeng Nabi. Ramadan niku wulane umatku. Karena di bulan Ramadan, muka-muka besok menangi Ramadan. Allah memberikan karunia anugerah yang luar biasa kepada umat Muhammad. Sepuluh hari pertama rahmat Allah Sepuluh hari kedua maghfirah pangapurane Allah Sepuluh hari terakhir idkun minan nar bebas dari siksa neraka. Muga-muga kabeh oleh fasilitasi kusuh oleh menangi amin Allahumma. Ngono. Nah, termasuk nih ini mumpung ya ketemu urung karuan tekan Ramadan ketemu kula melih jenengan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wonge sing bunga kelawan mlebune wulan Ramadan maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Maka mulai sekarang kita harus mulai gembira. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Lah bunga melebune bulan Ramadan itu ada bunga secara fisik, ada bunga secara psikis. Ada seneng secara zahir, ada seneng dari sisi batin. Nah, seneng secara fisik itu ngenyari roko, ngenyari sarung, kopiah-kopiah sing serupane kaya ulune garangan, ambune pengu ikut diganti. Halo. Dawe guru kula ngoten. Jadi ganti pakaian, ngenyar-ngenyari pakaian, ojo ming riyaya termasuk Ramadan, arepe poso niku ngenyar-ngenyari pakaian. Sarunge anyar, sajadahe anyar, klambine anyar. Aja kok mercon sing mbok gedhekno. Halo. Lah nek bungah secara psikis, muga-muga kula sampeyan termasuk man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Sapa wonge sing jumenengi Ramadan imanan wahtisaban, dasare imanan wahtisaban, ora isinan wasungkanan marang tonggo kiri kanan, ora. Tapi imanan wahtisaban didasari iman, didasari nubreh ridane Gusti, di ngapura kabeh dosane belum lagi bonus Lailatul Qadar itu hadiah besar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sya'ban syahri nek wulan Sya'ban niku wulane Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi? Karena di bulan Sya'ban ada beberapa keistimewaan di antaranya ada riwayat yang mengatakan peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Syaban. Perpindahan ka kiblat. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina pindah ke Ka'bah, Masjidil Haram itu pada bulan Syaban, pada nisfu Syaban. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek nisfu Syakban iku tanggal 14 malam 15. Tapi nek nisfu Ramadan separuh wulan Ramadan niku tanggal 15 malam 16. Halo. Tak baleni. Lek ne Ramadan, nisfu Ramadan tanggal 15 malam 16 mulai kunut witire. Tapi nek nisfu Syakban tanggal 14 malam 15 terjadi perpindahan kiblat. Itu riwayatnya Kanjeng Nabi tepat sholat asar di sebuah masjid menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, saiki Palestina. Kanjeng Nabi ku pun dangu kepingin Ya apa ya salat iku madhep nenggone Mekah, nenggone Ka'bah. Akhirnya ketika sholat asar dapat dua rakaat ada wahyu turun fawalli wajhaka syatoral masjidil haram diperintah madep masjidil haram diperintah madep Ka'bah duka prakteke pripun kalau 60 derajat gak ya lucu misalnya asalnya madep rono oleh rong rokaat terus ganti madep rono. Lah makmume berarti lah nggak ngarep. Yes wallahu a'lam prakteknya pripun. Lah masjid tempat kejadian itu sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid dengan dua kiblat. minjeng lek jenengan tindak haji. Amin. Gak potongan dadi wong sugih didongake ra nyaut. Menjenengan nek ziarah mereka kok ngertos masjid Lah, di nisfu syakban nanti pesen. Malam nisfu syakban moco surat Yasin peng moco surat Yasin peng tiga yang pertama nyuwun diparingi panjang umur fito atillah panjang umur, barokah, damel nglampahi taat dateng Gusti. Soale umat Muhammad iki umure rata-rata ndek lek dibanding umat dhisik-dhisik. Tolong diperhatosaken. Umat zaman Nabi Nuh sian niku umure dawa-dawa ratusan tahun, sampai ana 1000 luweh, 1000 tahun punjul. Wonge yang ganteng-ganteng ayu-ayu, gagah-gagah, pinter-pinter, kuat-kuat, soge-soge, Nek perkara lima iki ngumpul, mesti dadi wong sombong. Ganteng, ayu, pinter, soge, gagah, sehat, mesti sombong. Mulane kadang-kadang sampean dikai sakit karo Gusti Allah itu cek ilang sombonge. Eh, senajan sugih tibake ya iso kena asam aurat. Sugih tibake ya kena diabetes. Ben boten sombong, ben ora dadi kaya Firaun. Firaun niku ya suge ya kuwasa, ya kuat, ora tau lara. Halo. Es, pengen panjang umur napa mboten? Nek iso umur tekan 80 tahun lebih ngono lho. Nek iso tapi. Soale wong niku nek sepuh Gusti Allah arep nyiksa niku isin. Ana riwayate innallaha yastahi Gusti Allah niku isin arep nyiksa wong gerang. Apa tak ploro kok wis tuwa. Hoi. Lho tapi sing dimaksud panjang umure ora kok ndelondeng dawa ngono. Mun nate kula aturke jenengan pengen pengen panjang umur napa mboten? Umpama keturutan ngono rencanane jenengan piro? seket, Gak susuk blas. Nah terus umpama keturutan seket tahun uripmu terus arep nyapa? Eh, Rabi meneh. Apa ya sanggup gue? seket tahun gak ya Subhanallah, ngapunten banget. Yang dimaksud panjang umur niku kualitasnya. Apa artinya umur panjang tapi kalau enggak berisi, enggak berkualitas? Memang khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, bagus amalnya. Tapi ingat, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. elek-elek menungso iku sing panjang umure, ala amale. Mangkane umur sing barokah niku ora kudu dawa. Syukur-syukur panjang umure bagus amale. Amin Allahumma. Tapi timbangannya panjang umure tapi Allah amale, atuan umur pendek bagus amale. Umur barokah padha aku tau nggih contoh padha karo dompet. Dompet ya ana sing senajan ndek tapi isine bek mau mentek-mentek bek duit. Ana sing dawa tapi yang melur ngono. Nyampluki wong. Umur yang ngono, mohon ngapunten, ngapunten banget. Imam Ghazali usianya hanya 49 tahun sampun wafat, tapi kitab karangane luar biasa katae Umpama ditulis wong biasa seket tahun uripe nulis tok gak nyapo-nyapo, gak cukup digawe nulis kitab karangane Imam Ghazali. Padahal usianya cuma 49 tahun. Imam Syafi'i salah satu imam madhab niku yuswane namung 54 tahun sudah meninggal, tapi karangane luar biasa, barokahe luar biasa. Jenderal Sudirman Ibu santri, telung puluh papat tahun sudah meninggal, sudah wafat, tapi menjadi jenderal besar revolusi. Dikenang jasanya sampai saiki, sampai jenenge lo w jenenge dalan, ne jenengmu payu. Jenenge gerdu lo payu jenengmu. Halo, eh, jenengku lumayan saya ditulis no kene. Menjajal tambahi jenengmu lah diurek-urek ambek panitia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Kadek ngantek kula wingi pas Olga mati kali. Aku yo pas no Sumatera apa Kalimantan kaya. yang berita aku, aku kadang-kadang sempat iri ya Allah, Olga ki lho umure mek umure mek kowe kok ya roh to sampean. Cuman 32 tahun. Dia hanya seorang seorang kayak gitulah mawa kayak gitu. Tapi subhanallah, mantine dina Jumat. Kene maca ning gone beritane ku ya Allah. Lho iki aku gak kok ngapi ngapike Wong kau wis mati ku ora oleh disebutno eleke kok dikongkon ngapik, sebutno apike. Udkuru mahasina mautakum. Coba dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dalam keadaan syuting sepadat apapun, sholat nggak pernah ditinggalkan. Sholat tahajud ini tidak tahu telat ini. Ya Allah, dalam keadaan sakit parah tetap sholat dan diupayakan berjamaah. Ya Allah, ustad rong karuan iso. Apa mana sing ora patek ustad? Apa mana sing belas duduk? Tapi lek iku ustad kuwi. Maksudnya urusannya sing ketat-ketat. Kamu saiki ku lagi istilah iki aneh-aneh, jadi nek ustad iki bojone siji, nek kiai bojone loro nek bojone saya siji urung kiai, ustad. Nek kiai bojone, nek bojone telu ku saya Syekh puji. Nek neng dindi kan jugaan, karo kalungan tasbih besak kepel-kepel Nah, tapi ngono-ngono ya ahli sedekah kok dene ning dindi-dindi. Mangkane ya dikai keistimewaan ngono ku. Lek golek bojo lepu winter, sing dipilih ku sing sak tembean-tembean. <laughs> Jan tenan, mingini wong modele. Padahal ya ngono, tapi macake ya seh, juban, jenggotan. Tapi sampean ya aja salah, ngono terus diceluk seh, ngono ya aja seh. Delok kualitas keilmuane. Alim temen apa ora, iso ngaji temen apa ora, akhlake piye, ibadahe piye. Aja mung jenggote dawa mau celuk seh. Seh lor apa seh kidul? Angger jubahan diceluk seh. Wonge terus kadang-kadang keliru, niru ming pakaiane tok, niru Kanjeng Nabi aja ming pakaiane tok. Sing paling penting malah prilakune. Wong Kanjeng Nabi jubahan awak dhewe jubahan, ha sing jubahan ora mek Kanjeng Nabi tok. Abu Jahal ya jubahan. Abu Lahab ya jubahan. Wong munafik, wong kafir ya jubahan. Lho ning gone Mekah, ning gone Madinah, tukang nyapu masjid ya jubahan. Tukang jaga toilet no WC ya jubahan. Hoi, Woi. zaman keliru model anggar batok ireng mbok anggap seh. Nah, batok pengen ireng to gampang. ibu boto sedina ora dadi. Oh, seri angus malahan. Waktu waktune lho wis Ya Allah, nomor loro, hebatnya, hebatnya si Olga itu apa? Ya Allah, dia itu kalau punya duit banyak, enggak mikir awake edw. Dia enggak bikin rumah sebelum membikinkan rumah orang tuanya. Dia enggak berangkat haji sebelum menghajikan orang tuanya. Lu iki sing perlu dicontoh. Ono to mriki sing urung gawe omah gaweke wong tuane dhisik. Potong ngamu. Masya Allah. Lih, wong yang gelem ngono, insya Allah dimulyakno ambek Gusti Allah. Lah, aku ya rondok-rondok niru. Lu bener, saya belum punya rumah itu sudah membikinkan orang tua saya dulu. Yo ya mbok ditepakno ngono. Aku rung gawe omah, gawe musala dhisik, gawe pondok dhisik ngono. Nah, saiki omahku ambek pondoke, apik pondoke. Omahku sing apiki mek ruang tamu tok. Itu pun tujuan saya hormat tamu, ya untuk dikei apa gip-gip piye ngono. Mburi ya mek kotak ndelonting kaya sepur. Kamar cuman dua, satu kamar anakku, satu kamar istriku. Aku nggak punya kamar. Aku nek turu coba. njaba. Emang kane ya wonge jemburis ngene iki dadine. siapa apa ya kaya subhanallah. Eh. Lah nek Ustaz Jeffrey dah pantes sing nyolati sak pirang-pirang ketika wafat. Memang dia Ustadz gaul. Jarene gaul singkatannya generasi alim ulama. Orangnya keren. Suaranya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, kalau lagi sholawatan melengking bagus, sahdu menyentuh kalbu. Jadi idola. Nah, Olga. Dimuliakan kayak gitu sama Allah. Makanya muka-muka kabeh panjang umur fitoatillah. Pengen hikmahnya jangan tialah. Ya lah, Recep niku wulane Gusti Allah. Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam di antaranya diberi bonus ibadah di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Woi. Ayo kita manfaatkan benjing bulan Recep ngatah ke amal solih nggih. Ngatah-ngatake zikir, ngatah ke solawat, ngatah-ngatake maos Quran, salat tahajud qiyamul ojo aja ditinggalke terus poso. Ten kene swarga Inna fil jannati nahrun di dalam surga itu ada bungawan yuqalu rojab. bungawan itu sungai itu dinamakan sungai rojab. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih nikmat luar biasa. Itu diperuntukkan siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rojab. Iso saulan penuh, alhamdulillah. Kabotan ya sa isomu, sa kuatmu. Pitung dino, oke. Okay. Mbok pilih tanggal siji, tanggal telu, tanggal pitu, tanggal pitulas, tanggal pitu likur. Monggo, sing penting aja sampai gak blas. Meksoe mekso sedino. Setengah hari kamu niatnya terus piye nama itu Umar rojab setengah harian ngono lillahi ya Allah terus di situ ada waduh tidak cukup waktu nih ada satu peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan itu Rasulullah mengalami Berbagai macam peristiwa besar yang jumlahnya ada 17, kalau diringkes jadi 5. Ini kapan-kapan naik diundang mana tak terangno. 17 peristiwa kalau diringkes jadi 5. Ini sebenarnya sudah merupakan satu isyarah 17 rokaat dalam 5 sholat fardu. Apa lima yang dihadapi Rasulullah pasti juga dihadapi umatnya termasuk pulau penjeningan sedoyo Pertama, Rasulullah ngadepi perintah. Yang kedua, ngadepi larangan. Yang ketiga, ngadepi rintangan. Keempat, ngadepi contoh utawa tulodo. Kelima, ngadepi ujian. Wong urip tenggenin donya mesti ngadepi lima perkara ini. Siapapun, pertama pasti ngadepi ora nyaut. Perintah nomor lorong ngadepi larangan, nomor telu ngadepi rintangan, nomor papat ngadepi Contoh nomor lima ngadepi ujian. Kita harus cerdas dalam menghadapi lima hal ini. Ngadepi perintah. no? Dilakoni. Ngadepi larangan. Dihindari. Ngadepi rintangan. Dihadapi. Ngadepi contoh. Dipilih. Ngadepi ujian Hoi. Hoi. Disabari. Kanjeng Nabi pertama lak ngadepi perintah, tepak melaku numpak buruk, ana perintah inzil fasolli, inzil fasolli. Muhammad turun salat. Turunlah salatlah. Enak-enake numpak dikongkon medun, abot napa mboten? Eh ya abot wong enak-enake numpak kok dikon medun. Numpak buruk. Muhammad turun dan sholatlah itu sampai lima kali. Itu juga simbol isyarat sholat fardu yang lima akan diterima. Pertama disuruh berhenti dan sholat di Yathrib. Sekarang jadi Madinah Al-Munawwaroh. Waktu itu masih berupa hutan. Kedua disuruh turun dan sholat di Turisaina. Itu berupa gunung. Kemudian yang ketiga diperintah turun dan sholat di Syajarati Musa berupa kebon. Yang keempat, diperintah turun dan sholat di Baitul Lahm. di bed lehem, Itu waktu itu berupa jurang. Dan yang kelima, diperintah turun dan sholat di Masjidil Aqsa. Di lima tempat. Ini merupakan isyarat bahwa akan mendapatkan kewajiban perintah sholat lima waktu. Halo? Yang kedua menghadapi larangan Ketika jalan Rasulullah dihadang perempuan cantik Yang menampakkan seluruh perhiasan ciptaan Tuhan Berai rakaro karuan Muhammad Berhenti dong Mampir dong Bagaimana menghadapi rintangan ini? Dihindari Ini isyarat betapa Umat akhir zaman siapapun dia akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan ada yang menafsiri, halo. Kalau perempuan sudah berai pitung macam alamat kiamat sudah dekat. Nah, ini orang itu kalau berai ini harus pirang macam Siji wedak. Nomor loro alis di aspal Nomor telu Pipine dipasangi berko lampu. Nomor papat. Raine raine maksudku, rebonding barang. Lambene dicet. Lima, pilingane dikai kerlip-kerlip. Enam, Nah, idepe diwalik dientit sak moto-motone pisan. Lho wis 6 lo Anak Nek sak wajah ki nganti pitung macem braine wong wedok, jarene kiamat dilungkas. Mbah nasi aku wis pitu aku ora Yang ketiga menghadapi rintangan. Perjalanan itu dihadang oleh efrit jin jadi terjadi konferensi jin sedunia kepingin menggagalkan perjalanan Isra Mi'raj itu. Diadang nggawa raksasa. Apa yang dilakukan Rasulullah? Terjang aile kesewen. Artinya orang berjuang itu pasti menghadapi rintangan. Jangan dipikir kayak saya yang berjuang lewat ngaji yang ngerti iki enggak ono rintangannya. Akeh berdoa ada rintangannya. Orang berjuang lewat masjid, berjuang lewat majelis taklim, berjuang apa saja pasti ada rintangannya. Didik anak kepengin no anak, alangannya ono ae. Kadang anak wis distorno nanggone pondok, disowano nanggone kiai, dipasrahno nanggone kiai. Bapakne mulih urung tutuk omah, anake wis melungker nang kamar. Wis pokoke wong berjuang mesti ana air rintangane. Terus yang keempat, menghadapi contoh. Ana contoh api, ana contoh elek, pikirane peka. Ana contoh api, Ana wong nandur, sik tas nandur langsung panen diunduh, mari ngono panen meneh diunduh, panen meneh diunduh, panen meneh diunduh. Iku gambarane apa? Wong sing ahli sedekah. Langkung-langkung tadi kanca-kanca ada santunan yatim, subhanallah luar biasa, sedekah, sedekah, sedekah dan sedekah. Itu pahalanya luar biasa terus mengalir tanpa henti. Ana contoh elek, wong lho sirahe dikepruki dhewe nganggo watu prok, ajur hancur lebur, semburat darahnya, utuh maneh ambil batu besar, keprok dewe, prok, hancur lebur. Alah kesel aku ngomong terus. Sirae utuh mane, kebrui imane Itu apa isyarat apa contoh apa? Orang yang males ngelakoni sholat. Ya sholat, tapi sholatnya lo males. Modele salate kaya wedhus mencret. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah, wis salat tapi krasa abot. Soale nek salat apa maneh salat Isya rata-rata ngenteni bar joda akbar. Mesti salate ambek angop. Allah. Kowe malaikat mau ring-ring mesti. Cara malaikat ngetokno jejeli cangkem. Wis salat tapi abot salate apa maneh sing ora? Apa maneh sing ora? Lah nek aja sembrono, salat sing salat sing bener, aja nganti bolong-bolong. Apa maneh salate dadekke siji, sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi taala. Salat mbok oplos iki lho. Anak-anak kita jangan sampai tidur sebelum salat. Eleng-eleng anak-anak, termasuk anak-anak yang umur 54, anak-anak umur 62. Kenapa? Kalau tidur dulu belum sholat, alamat sholat ya amblas. Hui. Hui. Wes, sing nomor 5. Oh, setengah siji. Rasulullah menghadapi ujian seperti anak sekolah ini loh. Rasulullah ngadepi ujian waktu itu disuguhi minuman macamnya telu persis iki. Telu ini jenisnya waktu itu Rasulullah disuruh milih air, khamer, khamer kuciu mau sama susu. Ternyata yang dipilih Rasulullah adalah susu. Pilihan tepat. Andaikan milih khamer maka umatnya wis ra karo-karuan dadine. Umatnya akan tenggelam dalam kemaksiatan. Andaikan milih air putih, umatnya tenggelam dalam kemaksiatan. Andaikan milih khamar, umatnya banyak yang murtad kembali Yahudi dan Nasrani. Tapi pilihan tepat Rasulullah, susu. Susu itu fitrah. Susu itu enak. Tapi gak api nama to. Ono ke gak api kok Lah iya nek nomoto gak apik susu iku. Ini lambang fitrah karena susu punya dua manfaat. Yang pertama nyegerno. Kan seger toh kalau berurusan dengan susu. Menyegarkan, yang kedua menguatkan dan menyehatkan. Sebagaimana Islam yang fitrah itu manfaatnya dua, Nyelamet nyelametke, mulyake. Tapi Islami ya kudu sempurna, hulu fisilmi kafah, ya kudu dilakoni sekabiane Nomor siji sahadat ya kudu dilakoni. lanek sholat kan nomor nomor loro, sholat ni nomor loro, boleh dilanggar. Ya boleh di masjid juga. Boleh di rumah. Loh, apa salah tu omonganku? sholat itu nomor dua, boleh di Langgar juga boleh di masjid, boleh di rumah. Nah, terus poso, zakat, haji nek wis mampu. Halo. Halo. Anjing Nabi ki welas sampai umate, tapi yo kereng. Saking welase lho Kanjeng Nabi arep sedo. Niku ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Wong bedali, wong bedali. Kudu mlebu swarga kabeh wong bedali. Aja nganti ana sing cilaka wong bedali, aja nganti ana sing mlebu neraka. As-shalah, as-shalah, as-shalah, salat yo ya salat, aja nganti ditinggalno. Aku iso nyafaati sliramu kabeh umatku, aku iso nulungi sliramu kabeh umatku, pokok sliramu nglakoni salat. Api o amalmu nek orang lakoni salat, aku ora iso nyafaati, aku ora iso nulungi dari Kanjeng Nabi ngono. Kan sok kanjeng Nabi niku ceritane mlebet swarga pertama, buka pintu surga. Begitu masuk umatnya dipersilakan. Kanjeng Nabi keluar lagi nyari umatnya yang belum masuk surga. Iku wong bedali kok urung ana siji-siji ki nondi iki. Lho kanjeng Nabi nitik umatnya dari mana? Dari tandanya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari bekasnya sujud itu ketoro, mencorong bersinar. Jadi batuknya Umat Muhammad kok mentol-mentol. Jadi dibanding dengan umat yang lain itu bisa dibedakan. Modelnya bercahaya umat Muhammad niku. Modelnya bercahaya. Kanji Nabi nete, wah iku tak tolongi kayak mekan eh. jelas umatku. Lek umat Nabi Lianin ndak. Gitu loh subhanallah. Allahumma sholli Allah Muhammad. Lagi sing salate komplit, jangkep, Fardu lima waktu ndak pernah ditinggal ke rawatib qobliyah ba'diyah yuk istiqomah, qiyamul lail tahajud sak witire, paginya duha, Itu mekane kaya biar merkuri. Lah saya nek tahajude meng arang-arang, duhane arang-arang, tapi rawatib qobliyah yuk istiqomah, rutin fardu lima nggak pernah telat, nggak pernah ditinggalno sak Jumatane. Lah itu jadi lampu neon. Neon sik padang yo. Masa kita hajut orang tahu, duha ya orang tahu, tapi rawatibe aktif kau beli abad dia, oh, solat fardu orang tahu nih. Lah, petromat. Lah nek rawatib ming ngarang-ngarang. Halo. Nah, sholat fardu tapi istiqomah orang tahu ditinggal nih Lah, ikut jadi lampu templok si. Templok orang tahu rawatib babar pisan, tapi fardu yang lima tidak pernah ditinggalkan. lagu lilin. Lilin, no. yang biut biut kena angin hati-hati mati. Nah, kira nek solat sunah ora tahu belas, tahajud witir ngrasake, ngerasa ke, wong kau beli dia wae ora tahu. Solat fardu 5 ini ora jangkep modele mung hur sarip. Duhur asar ambek maghrib. Laiku iku ublik. Ublik. Salat 5 ae ora jangkep wong salate mek kaya obat flu, mik sagrib, mek ngisak karo maghrib. Lah kuwi obat nyamuk kuwi. Obat nyamuk bakar kae. <laughs> Salat lima ora tahu tapi saya melu Jumatan. Lah kuwi otise rokok. Salat lima ora Jumatane meng arang-arang, ya Jumatan tapi arang-arang. Lah kuwi pentile korek. Sholat lima fardu ora tahu Jumatan ora tahu salate meng tok, silite konang. Ya ketok mendrip, mendrip ngono. Tapi ngono-ngono ya sik mendrip-mendrip ya sik ditulungi pokoke sampean wis ana keimanane pokoke sik gelem nglakoni salat nggih. Aja ditinggalke. Pun kok ngapunten kula niki wonge kasar, kasar atur kula. Kula mboten turunane bangsa alus, nek turuna kuno kula turunane bangsa alus sampean ya ora ketok kula. Tapi muga-muga kasar-kasare parut manfaati, kasar-kasare lumut breseti, kasar-kasare babut ngenai, kasar-kasare cancut ngadai kasar-kasare janggut ngangeni. Tapi nek janggute wong nom. Nek janggute wong tua wesi putih ngono kaya nggilani. Pangapunten saestu, muga-muga sing kula aturke saged nambahi kemanfaatan.